Musnad Imam Ahmad. Para ahli hadis menempatkan kitab-kitab musnad di derajat ketiga setelah dua kitab sohih dan kitab-kitab sunan. Salah satu kitab musnad memiliki nilai dan manfaat terbesar adalah musnad Imam Ahmad. Para ahli hadis dahulu maupun sekarang telah memberi persaksian bahwa musnad ini merupakan kitab hadis yang paling lengkap karena setiap muslim membutuhkannya dalam urusan agama dan dunianya. Ibnu Kasir berkata, tidak ada satu kitab musnad pun yang menandingi musnad Ahmad dalam hal jumlah hadis dan keindahan susunan. Hambal berkata, Ayah mengumpulkan kami, saya, Soleh, dan Abdullah. Lalu beliau membacakan musnadnya kepada kami dan tidak ada selain kami yang mendengarnya. Beliau berkata, kitab ini aku sarikan dari 57.000 hadis lebih. Jika kaum muslimin berselisih mengenai suatu hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka merujuklah ke dalamnya. Jika kalian mendapati hadis tersebut di dalamnya, berarti dapat dijadikan hujah. Tetapi jika kalian tidak mendapatinya, berarti hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah. Meskipun begitu, Az-Zahabi berkata, perkataan beliau ini hanya pada kebanyakan perkara, karena kita memiliki hadis-hadis yang juga berderajat kuat dan terdapat dalam as sohihain kitab-kitab sunan dan kitab-kitab Al-Ajza'u Al-Hadisiyah yang tidak terdapat dalam musnad beliau. <clears throat> kitab musnad ini diberi tambahan oleh anaknya Abdullah beberapa hadis yang dia riwayatkan dari ayahnya dan dikenal dengan nama Zawaid Al-Abdillah. Kitab ini juga diberi tambahan hadis-hadis oleh Abu Bakar Al-Qati'i yang dia riwayatkan dari Abdullah dari ayahnya selain dari Abdullah dan ayahnya. Hadis dalam musnad ini mencapai 40.000 buah termasuk yang diulang dan 30.000 jika tanpa pengulangan. pendapat para ulama terhadap Musnad Ahmad. Pendapat ulama terhadap Musnad ini terbagi menjadi tiga pendapat, sebagaimana berikut. Yang pertama, semua hadis di dalamnya adalah sohih. Kedua, di dalamnya terdapat hadis yang sohih, doif, dan mautu. Ibnul Jauzi memuat 19 hadis Musnad Ahmad dalam kitabnya Al-Maudu'at. Al-Iraqi menambahkan sembilan hadis darinya yang dia kumpulkan dalam juz tersendiri. Ketiga, di dalamnya terdapat hadis yang sohih dan doif yang mendekati derajat hasan dan di dalamnya tidak ada hadis yang maudhu. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan As-Suyuti. Syekhul Islam berkata, Syarat yang diterapkan Ahmad dalam musnadnya lebih kuat dari syarat yang diterapkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Abu Dawud meriwayatkan dari para perawi yang tidak dipakai dalam Al-Musnad. Dalam musnadnya, Ahmad menerapkan syarat bahwa dia tidak meriwayatkan dari para perawi yang menurut dia terkenal berbuat dusta. Meskipun bisa jadi ada yang hanya berstatus doib. Kemudian anaknya Abdullah dan Abu Bakar Al-Qati'i menambahkan beberapa hadis dalam Al-Musnad yang ternyata banyak terdapat hadis maudhu. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa hal itu termasuk riwayat Ahmad dalam musnadnya. Al-Hafidh Ibn Hajar menyusun kitab yang dia beri judul Al-Qaulul Musaddad fi Adzabi al an Al-Musnad di dalamnya beliau menyebutkan hadis-hadis yang dinilai oleh Al-Iraqi sebagai hadis Al-Maudu. Beliau juga menambahkan 15 hadis yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, yaitu 14 hadis yang terkumpul dalam suatu juz tersendiri yang dia beri judul dengan Al-Zail Al-Mumahad. Para ulama juga menyusun ringkasan, tafsir atau menyortirnya dalam urutan yang lebih rapi atau mentartib. Di antara kitab tartib yang paling bagus adalah Al-Fathu Ar-Rabbani Litartib Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani yang disusun oleh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna yang terkenal dengan nama As-Sa'ati. Beliau menyusunnya menjadi tujuh bagian. Bagian pertama berisikan tauhid dan usuluddin dan pada bagian yang terakhir berisikan kejadian hari kiamat dan keadaan-keadaan akhirat. Beliau menyusunnya menurut urutan bab-bab secara bagus dan mengakhirinya dengan syarah yang beliau beri judul Bulugul Amani min Asrori Al-Fathi Ar-Rabbani. Judul syarah ini sangat sesuai dengan judul kitab aslinya. Kitab syarah ini sangat bermanfaat ditinjau dari sisi hadis dan fikih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahmad bin Hambal adalah Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah di Marwu, Kemudian beliau dibawa ke Baghdad ketika masih menyusui. Ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Baghdad. Beliau tumbuh sebagai anak yatim. Beliau berkeliling ke berbagai negeri dan daerah dalam rangka mencari hadis. Beliau mendengar hadis dari para syekh pada zamannya di daerah Hijaz, Irak, Syam, dan Yaman. Beliau sangat perhatian terhadap sunnah dan fikih hingga para ahli hadis menganggapnya sebagai imam dan ahli fikih mereka. Para ulama yang sezaman dan sesudah beliau memberikan pujian kepada beliau. Imam ash shafii berkata, Kharajtu minal Iraq, fama ra'aitu rajulan afdalu wala a'lamu wala atqa min Ahmad bin Hambal. Aku keluar dari Irak, dan aku tidaklah melihat seorang pun yang lebih utama, lebih berilmu, dan lebih warok dan lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hambal. Ishak bin Rohuyah berkata, Ahmad hujjatun bainallah wa baina abidihi fi ardihi. Ahmad adalah hujah antara Allah dan para hambanya di muka bumi. Ibnu Al-Madini berkata, Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat terjadinya kemurtadan dan menguatkan dengan Ahmad bin Hambal rahimahullah pada saat terjadinya fitnah yaitu khuluqul Quran. Az-Zahabi berkata, pada diri beliau terdapat puncak keimaman dalam bidang fikih, hadis, ikhlas, dan warok. Para ulama telah sepakat bahwa beliau adalah seorang yang thiqah, hujjah dan imam. Beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah di Baghdad dalam usia 77 tahun. Beliau meninggalkan kepada umat ini ilmu yang sangat banyak dan manhaj yang kuat. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan memberinya balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya kepada kaum muslimin.